baik, Bintang. Kau tidak akan Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. lagi Raja Majapahit. Akulah Raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Gandhi. Angkap Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-24 dengan judul Akhir Perjalanan Impian. dalam seri ke-706 ini didukung oleh para pemain Ucok Klubi sebagai Layang Samba, Hari Akik sebagai Botol Gajah Mada, Elias sebagai Mapanji Elam, Salman sebagai Empu Pamot, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. prajurit tolol. Hmm. Untung mereka masih sayang pada nyawanya. Kalau tidak, tentu sudah menyusul empat temannya yang lain ke neraka. Prajurit-prajurit macam itu, kelak tak akan kupakai untuk menyelamatkan negeri ini. <laughs> Serahkan pada saya, Tuanku Begal. Kelak setiap prajurit Majapahit akan saya gembleng dan godok sematang mungkin. Sebab yang penting adalah mentalnya, di samping kepandaian ulah kanuragannya seorang prajurit harus memiliki mental baja. Tidak seperti dua prajurit tadi. Banyak bicara, sedikit bekerja. Ah, sudahlah. Ayo, layang samba. Hmm. Pekerjaan baru dimulai. Masih banyak para punggawa tinggi dan pejabat kerajaan lain yang mesti kita hubungi. Baik, Tuan Mada. Mari. Bekel Gajah Mada lalu beranjak memasuki pendopo Wisma kediaman Mapanji Elam. Di belakangnya Layang Samba mengikuti arah kemana Gajah Mada berjalan mengendap-endap. Sebentar kemudian, mereka telah berada di depan sebuah bilik. Keduanya berhenti sejenak di depan pintu, melihat ke kiri dan kanan, dan kemudian... Hai! Siapa itu? Lancang benar masuk tanpa mengetuk pintu. Shh. Diamlah. Tenang. Oh, oh. Ka kau? Iya. Aku bekal Gajah Mada. Oh, syukurlah. Syukurlah kau selamat dari pembantaian pemberontak-pemberontak jahanam itu. Hah? Pembantaian? Iya. Mereka membantai siapa saja yang dirasanya sangat membahayakan dan masih setia kepada Gusti Prabu Jayanegara. Siapa saja yang berhasil mereka bantai? Hampir seluruh para pejabat bonggawa tinggi di Majapahit ini dibantai sampai menjelang pagi. Lalu, siapa saja yang sempat lolos dari pembantaian? Uh, yang aku tahu hanyalah Tumenggung Empu Iwar, Empu Kapat, Empu Pamot, Tumenggung Siwur, dan ah, dia Palisir. Ah, kemudian, adakah di antara mereka yang masih setia terhadap Prabu Jaya Negara? Oh, Aku tidak tahu pasti siapa-siapa yang masih setia kepada Gusti Prabu Jaya Negara. Adi Beka. Hmm. Apakah Gusti Prabu masih dalam keadaan sehat? Tak perlu Kakang menanyakan soal itu. Yang pasti, siapa-siapa saja di antara para punggawa dan pejabat yang masih setia kepada Gusti Prabu. Ini yang terpenting. Ah, kalau begitu tentunya Gusti Prabu dalam keadaan selamat dan sehat-sehat saja. Ucapanmu jangan sampai membuatku curiga, Kakang. Jangan khawatir, Adi Bekel. Percayalah bahwa sebenarnya kami semua, kendati di mulut berjanji mengabdi kepada Rakuti, tetapi sesungguhnya hati dan jiwa kami ini adalah milik Gusti Prabu Negara. Bahkan kami secara diam-diam tengah berusaha menyusun suatu kekuatan tandingan untuk mencoba bangkit memerangi pemerintahan Rakuti yang sewenang-wenang itu. Kami ini semua benci terhadap gaya dan corak pemerintahannya. Dia sok kuasa, bertangan besi, dan tidak pernah bisa diajak berembuk. Kakang mengatakan bahwa diam-diam semuanya sedang menyiapkan kekuatan tandingnya. Benar, Adi Adipakal. Lalu, Apakah sudah dilaksanakan? Uh, terus terang, tidak seorang pun yang berani memulainya. Kalau ada yang memulai, apakah semuanya mendukung dan bisa membantu? Adipeke, ah, apakah kau bermaksud untuk... Uh, tidak usah berpanjang lebar, Kakang. Tegas saja. Apakah kalian semua berani jika ada yang memulai? Oh, tentu saja. Tentu saja kami semua berani. Bagus. Kalau begitu tunggu saja. Aku sedang menyusun kekuatan itu. Oh, benarkah itu? Kakang Elam diam saja di tempat. Nanti akan kuhubungi kembali. Oh, uh, terima kasih. Terima kasih Adi Bekel. Layang Samba. Saya Tuanku Bekel. Mari kita beranjak dari sini. Masih banyak yang harus kita hubungi. Baik Tuanku Bekel. Adi Bekel. Uh, diamlah di tempatmu Kakang. Malam ini juga aku harus berhasil menghubungi semuanya. Ah, uh, maksudku, Hati-hatilah, karena penjagaan di luar sangat ketat. Aku tahu itu, Kakak. Dan terima kasih atas peringatanmu. Permisi. termangu senyum sendiri. Jengkrik dan serangga malam lainnya berlomba mengidungkan simponi. Dua bayangan berkelebat dari satu wewungan Wisma ke Wisma lainnya. Tak seorang pun penjaga mengetahuinya bahwa malam yang sepi dan temaram itu telah ada gerakan diam-diam untuk menjatuhkan kekuasaan tidak sah Rakuti. Dengan cepat dan dekatan, Gajah Mada dan Layang Samba melompat-lompat tanpa menimbulkan suara. Kini mereka berada di atas wuungan Wisma Empu Pamot. Nampaknya penjagaan di sini tidak seketat seperti pada Wisma Mapanji Elam. Namun begitu kewaspadaan tak pernah lekang dari sikap dan tindakan Gajah Mada maupun Layang Samba. Layang Samba? Iya, Tuan Begal? Di bawah kita ini Wisma Empu Pamot. Beliau juga salah seorang pejabat tinggi kerajaan semasa pemerintahan Gusti Prabu Jayanegara. Kita akan turun juga ke sana, Tuanku begal Iya, harus kita tegaskan. Apakah dia masih setia kepada Gusti Jaya Negara dan mau membantu usaha kita atau tidak? Hmm, seandainya tidak, bagaimana? Terpaksa kita lenyapkan dia supaya tidak berceloteh ke sana kemari. Baik, Tuanku begal Ayo, kita turun. Hup, yeah, hup. Narada segera memasuki pendopo yang sepi dari penjagaan. Tak lama kemudian menyusul layang samba, berlari-lari kecil mengikutinya dari belakang. Dengan mengendap-endap, Gajah Mada menyusuri lorong yang berhubungan dengan ruang dalam. Layang samba menguntitnya dari belakang untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai akhirnya, Gajah Mada tiba di depan pintu ruang bilik Empu Pamot. Samba, ya Tuan Bekal. Tetaplah berjaga-jaga di situ. Aku akan masuk menemui Empu Pamot. Baik, Tuan. Bekal Gajah Mada bersiap membuka pintu bilik secara serentak. Layang Samba berdiri di balik sebuah vas bunga yang besar. Melindungi bekal Gajah Mada jika sewaktu-waktu ada prajurit jaga yang kebetulan lewat dan mengganggu pekerjaannya. Hei! Siapa itu? Siapa? Berani benar masuk ruang milikku tanpa permisi. Oh, iya. teriak seperti tadi. Siapa kau? Siapa kau? Sudah lupakah kau padaku? Oh, kau, oh, kau. Ya, aku bekal Gajah Mada. Kau terkejut? di ah, mana? Bagaimana kau bisa sampai ke sini? Ah, bukankah banyak penjaga berkeliaran di luar? Aku sengaja ingin bertemu denganmu, kakak. Dan penjaga-penjaga itu tidak berarti apa-apa bagiku. Ah, Bagaimana kabarnya Gusti Prabu Jaya Negara? Aku memang berhasil menyelamatkan beliau dan Gusti Patih Aryatada. Ah, jadi uh, uh, Gusti Prabu dan Gusti Patih selamat. Aku datang menyusup ke istana Majapahit ini bukan untuk mengabarkan berita itu. Tetapi aku ingin tahu apakah kau dan beberapa pejabat atau pengawat tinggi yang lain masih setia terhadap Gusti Prabu Jayanegara? Uh. Aku masih ingin beliau kembali memegang tampu pimpinan tertinggi di Majapahit ini. Kami semua membenci pemerintahan Rakuti yang berkuasa secara sewenang-wenang. Apakah tak ada keinginan untuk menyusun kekuatan guna mengembalikan tahta kepada Gusti Prabu Jayanegara? Oh, keinginan itu ada, di Adibeke. Tapi apa daya kami semua? Apakah semua takut pada kekuasaan yang dipegang oleh Rakuti? Iya, Tak seorang pun berani menentangnya, apalagi menyusun kekuatan. Justru kedatanganku untuk mengetahui sejauh mana para punggawa tinggi atau pejabat yang ada di Majapahit ini masih setia terhadap Gusti Prabu. Ah, percayalah, Adimada. Masih banyak para pejabat dan penggawa tinggi yang masih setia terhadap Gusti Prabu. Bahkan kalau ada yang mau memimpin perlawanan, maka mereka itu siap bergerak Kedatanganku adalah untuk menyusun kekuatan dan pasukan tandingan. Oh, benarkah itu, Adimada? Kuminta Kakang Pamot dan Kakang Mapanji lah secara diam-diam bisa membicarakan hal ini. Sebelumnya aku sudah menemui Kakang Mapanji Lam. Dia bersedia melaksanakan persiapan oh, itu. Adimada, aku pun bersedia melakukannya. Bagus, bagus. Segeralah bicarakan dengannya. Permisi. Uh, Adimada. Masih banyak yang harus aku hubungi. Uh, hati-hatilah Adimada. Penjagaan terlalu ketat. Terima kasih Kakang Pamot. Segera Gajah Mada meninggalkan tempat itu untuk kembali meneruskan pekerjaannya, menghubungi para pejabat atau penggawat tinggi yang lain. Ayang sama dengan gesit mengimpangi gerakan cepat bekal Gajah Mada menuju wisma lainnya. Kini mereka sudah berada tepat di atas wewungan Wisma Tumenggung Siwur. Penjagaan di sini cukup ketat. Barangkali karena Sang Tumenggung sangat dicurigai dan dianggap membahayakan oleh pemerintahan Rakuti hingga prajurit pemberontak yang mengawal Wisma kediamannya dilipat gandakan dibanding yang lain. Penjagaan prajurit pemberontak cukup ketat di sini, Sambah. Apakah yang akan kita temui ini pejabat atau penggawa paling penting dibanding lainnya, Tuanku? Dia seorang tumenggung. Barangkali Rakuti menganggap Tumenggung Siwur ini sebagai orang paling berbahaya yang harus selalu diawasi. Ah, saya bisa menilai. Rakuti itu orang yang selalu ketakutan dan tidak percaya diri. Selalu curiga dan tidak pernah tentram. Sambah, seseorang yang berada di puncak kekuasaan tertinggi, yang direngkuhnya secara tidak sah, selamanya dia tidak akan pernah tenang. Dia akan mencurigai siapapun yang ada di hadapannya. Bahkan keadaan atau situasi sekeliling pun tak luput dari kecurigaannya. Ah, apa enaknya hidup seperti itu, Tuanku begal. Hanya Rakuti yang bisa tepat menjawabnya. Barangkali sebelum jawaban itu dia temukan, kita sudah terlebih dulu membinasakannya. Iya, aku harap begitu, Samba. Ah, sudahlah. Mari, kita segera turun dan menyusup ke dalam Wisma Tumenggung Siwur. Uh, Tuan, kita sepertinya harus menggunakan taktik, Tuan. Benar kalau kita hadapi mereka dengan terang-terangan. Hal ini akan bisa mengundang perhatian para penjaga lain di luar Wisma. Dan kalau sampai itu terjadi, Wisma Tumenggung ini akan penuh sesak oleh penjaga dan akan merepotkan pekerjaan kita. Lalu bagaimana menurut Tuanku Bekel? Bekel Gajah Mada terdiam sesaat. Matanya nanar mengawasi keadaan di bawahnya. Penjagaan prajurit-prajurit pemberontak memang terlalu ketat sepertinya sulit ditembus. Malam semakin sunyi, angin tidak bertiup sama sekali. Rembulan bundar di langit biru memancarkan sinarnya yang keperakan. Layang samba heran, mengapa tiba-tiba Gajah Mada terdiam dan terpekur seperti itu. Dari mulutnya terdengar suara desis, seperti sedang membaca mantra-mantra. Ternyata memang benar, Gajah Mada tengah memusatkan pikirannya untuk mengeluarkan kesaktiannya. Oh, dia, ah, dia, dia seperti sedang bersemedi. Bibirnya komat kamit, matanya terpejam, dan oh, dia, dia, bergerak melangkahi bayang-bayangannya sendiri. Oh, ah, dia melangkahi bayangannya sendiri sebanyak tiga kali. Oh, dia. Dia sepertinya eh, semakin hilang dari pandanganku. Tuan Begel Gajah Mada. Di mana Tuan? Di mana Tuan? Tuan! Aku masih di depan Samba. Kau tunggu saja di sini. Akan ku selesaikan pekerjaan itu sendirian. Dan kau tidak perlu khawatir, Samba. Karena dengan cara ini, mereka tak akan melihatku memasuki Wisma Tumenggung Siwur. Tuan, uh, saya saya hanya dapat melihat sosok tuanku bekel berupa bayang-bayang. Wisma kediaman Tumenggung Siwur dijaga ketat. Tidak ada pilihan lain bagi Gajah Mada untuk bisa memasuki Wisma selain dengan kesaktian andalannya. Nah, berhasilkah Gajah Mada menemui Tumenggung Siwur dan mengajak serta membentuk pasukan tandingan untuk merebuhkan kekuasaan Rakuti? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.